سورة الانشقاق بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Wahai manusia, Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!" Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubunginya, demi bulan apabila jadi purnama. لتركبن طبقا عن طبق Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.